الحمد لله الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله والرحمن والرحيم علم الإنسان علم القرآن وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث والجان Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin Allah. wa ala alihi wa ashabihi alladhi jahadu fi kulli midan amma ba'du pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada di pagi hari yang sangat indah ini setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan air wudhu yang begitu sejuk yang Allah kirimkan ma'an tohuro suci bersih indah sekali hidup ini kemudian kita melantunkan zikir melantunkan baca Quran di pagi hari yang sangat indah ini minta sama Allah dimurahkan rezeki kita anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah indah memang perlu disyukuri oleh kita sekalian la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid Bila mana kita mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat itu. Tetapi Allah juga memberitahukan bahwasanya la insyakartum wa la wa la inkafartum inna adzabi syadid Azabku sangat pedih andai kata kita senantiasa tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Allahu Akbar, indah sekali. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada Sungguh berbahagia sekali kita mengaji di pagi hari ini di mimbar Nur Salam yang kehadirannya senantiasa kita nanti-nantikan setiap hari Kamis pagi pukul 5. Luar biasa indahnya. Saudara-saudara kita di ujung wetan sana, ujung wetan ya. Bengkulu. Uh, eh, Papua sampai ke Aceh, Manado, seluruh provinsi anggota Majelis Jikir Nurul Salam ikut hadir pengajian Mimbar Nurul Salam di pagi hari ini. Bila mana tadi saya menyampaikan baca Quran yang begitu indah. Di pagi hari ini juga temanya adalah fadilah membaca Al-Quran. Dan untuk itu tidak lain kiai kita lah yang menjadi narasumbernya Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan. Allahu Akbar. Baik, Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kelihatannya segar-segar aja. Alhamdulillah. Makannya apa pakai? Nasi. Oh, nasi juga. <laughs> <laughs> luar biasa. Pemirsa dan juga seluruh saudara kami dari Majelis Jikir eh, Provinsi Banten ya. Ya, Provinsi Banten dan juga di sini dihadiri dari eh, Sumatera Barat. Apa kabar Pak Haji Buyung sehat? Alhamdulillah. Haji Buyung Rifai ya. nama ya. Tapi sehat dulu ya. Waduh, luar biasa. Sumatera Barat bagaimana kondisinya? Sehat alhamdulillah. Juga dari Medan. Ya. Allah Akbar, apa kabar sih? Dari Medan. Ada yang dari Aceh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada hari ini. Sebenarnya banyak juga saudara kita yang akan hadir dari Bangka Belitung, dari Surabaya ya. Tapi uh, beliau eh, nggak uh, nggak keburu untuk datang di pagi hari ini. Baiklah pemirsa televisi Indonesia dan saudara-saudara kami di studio, marilah kita dengarkan penjabaran dari kiai kita mengenai fadilah membaca Al-Quran. Perlu diketahui juga pemirsa dan eh, juga saudara-saudara kita di studio bahwa bahwasanya Kiai Haji Muntajuddin Hasan ini kan dulu pernah juara MTQ nasional tahun berapa dulu lah dulu iya dulu dulu iya tahun berapa dulu iya dulu ya, memang hmm. dulu <laughs> juara MTQ nasional ah. hmm. tujuh dua tujuh dua Evi masih kecil wah masih kecil anak-anak masih kecil udah jelas ya pada saat itu kalau nggak salah eh, yang eh, bagian eh, remajanya ya. kayak Nafis Kurtubi ya hmm. Cendana anak Wadud dari Banten juga itu kayak Nafis Kurtubi Wadud Abdul Wadud dari anak-anak hmm. dewasanya Alhamdulillah waktu itu udah dewasa udah punya anak tiga udah punya tiga Alhamdulillah baiklah pemirsa kita dengarkan mengenai fadilah membaca Al-Quran silakan pakai terima kasih Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والعرفان أما بعد Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran Salawat serta salam semoga tercurah Kepada baginda Nabi Sar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabat keluarga Dan kepada pengikut Termasuk kita sekalian Para pemirsa dan hadirin studio yang berbahagia dengan mengucap syukur Alhamdulillah pada subuh kali ini kita hadir kembali dalam acara kajian kita lewat Majlis Dikir Nur Salam dari Provinsi Banten Sumatera Barat Aceh Medan dan pengurus pusat pengurus pusat hmm. Haji Muhammad Andi, Haji Muhammad Andi hmm. dan sebagai ketua umumnya Bapak Haji Haris Tahir semoga majelis zikir pengurus salam selalu dicintai oleh umat Islam amin amin ya kajian kita kali ini bagus sekali temanya yaitu apa tadi fadilah hmm. fadilah Al-Qur'an masyaallah Tadi kita sudah dengar teletilawah ya. Artinya musabakah membaca Al-Quran lomba lewat telepon Itu sudah merupakan dakwah bil Quran Kata Nabi Afdalul ibadah tilawatul Quran Sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran Masya Allah Membaca Al-Quran Belum memahami belum mengamalkan belum menghafalkan membacanya saja al-muta'abbadu bitilawati merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an satu huruf saja kita baca. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Tiga. Lam, alif, lam dan mim. Jadi kalau satu huruf sepuluh kebajikan, Berarti tiga huruf itu 30 kebajikan. Berapa huruf Al-Quran? Berapa ayat Al-Quran? Berapa surat Al-Quran? Masya Allah. Begitu besar pahalanya. Fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Namun demikian, perintah Allah al Quran tertila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dengan baik, benar, sungguh-sungguh ada hukum bacaannya Al-Quran ada hukum bacaan kalau kita membaca Al-Quran ada hukum bacaan Al-Quran yang disebut ilmu tajwid perintah Allah warattilil Qur'ana tertila kita baca warattilil Qur'ana tertila Allah bacalah Al-Quran dengan tertil dengan benar itu membaca tertila itu sudah tiga hukum bacaan tartila warattilil qur'ana tartila sudah tiga hukum bacaan ra di saat mati didahului dengan fathah maka tafkhim bacaan Tarwa. ti itu sudah ada hukum bacaan satu alif dua harkat tidak boleh panjang, tidak boleh pendek. La itu mad'iwad. Mad'iwad ini Masya Allah. Paling susah. Seperti kita menaruh tumpukan piring ya dengan hati-hati. Kalau kita taruh piring itu berat, gimana? Pecah. Jadi kalau kita baca warattilil qur'ana tartila <laughs> salah. salah. Salah. Atau waratil Qur'an tartila. Salah. Salah. panjangan Kepanjangan. Hmm. Itu baru dari segi hukum bacaan. Jadi membaca Al-Quran memang harus mentajwidkan Membaguskan bacaan Al-Quran disebut tertil apa itu tartil? At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tertil artinya membaguskan bacaan huruf-huruf. Dan memahami tentang wakaf, tempat berhenti. Di mana harusnya berhenti, di mana harusnya wakaf. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Jadi kita semua umat Islam wajib hukumnya belajar Al-Qur'an dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lebih-lebih kita di dalam sholat umpamanya baca Fatihah itu kan Al-Quran. Ya, ya. Masya Allah dari Bismillah sampai Waladhalin tidak boleh ada yang salah tentang makharijul hurufnya, ahkamul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul maddi wal qasrnya, ahkamul maddi wal ibtidah. Itu kita harus tahu Kalaulah kita tidak faham tentang hukum bacaan tajwidnya, tapi membaca Al-Qur'an benar menurut hukum tajwid itu sudah benar. Walaupun istilah-istilahnya nggak ngerti. Belum paham uh, ah. tentang hukum bacanya, ini apa, hukumnya apa, ini apa ya ahkamul hurufnya belum tahu ahkamul maddi wal qasdnya belum tahu sifatul huruf belum tahu dan sebagainya idghamnya, gunnahnya, iklabnya, saktanya, imalahnya, iklabnya, nakalnya belum paham. Tapi kita membaca Al-Qur'an baik dan benar menurut hukum tajwid itu lebih baik. Apalagi kita memahami, mengetahui tentang hukum hukum bacaan. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asim. Kita tidak mentajwidkan Al-Qur'an dosa. Hmm. Bagaimana kalau kita baca selalu salah tapi dalam e, belajar terus dimaaf karena kita dalam belajar, belajar terus. Tiap hari sholat baca Fatihah masih salah malah alkamdu alkamdu. <laughs> tapi belajar terus masih Allah dimaaf. Dibaca lagi alhamdulillahirobbil ngalamin lagi salah lagi kan? <laughs> dimaaf lagi. Ada lagi alhamdulillahirobbil alamin salah lagi. Baca tapi dimaaf lagi. Tapi terus kita belajar. Kehebatannya Al-Quran bisa dibaca oleh lidah setiap manusia. Siapapun manusianya. Suku bangsa apapun, ya, warna kulit dan bahasa apapun di dunia ini ternyata dia belajar Al-Qur'an, dia lidah mampu membaca Al-Qur'an. Itulah mukjizat yang luar biasa Al-Qur'an. Kalamullah Ya. Kalamullah, firman Allah bisa dibaca oleh setiap lidah manusia yang mau belajar dan mempelajari bacaan Al-Qur'an. Begitu, Pak. Iya, biasanya memang walaupun umurnya sudah 40 tahun gitu ya, tapi niat dia belajar digampangin Pak Kiai. Kiai. dimudahkan insya Allah iya, iya. dimudahkan kan karena Kita mengagumi Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Hmm kita tahu kalau jangan jauh-jauh di luar di kita saja berapa suku ya bahasa dialek bahasa ada yang R-nya tidak terdengar kalau biasa biasa sehari-hari bicara hmm. tapi begitu baca Al-Qur'an masyaallah keluar tuh R -nya. keluar R-nya hmm. Ya. ya seperti di negara lain yang R-nya tidak kedengar oang-oang umpamanya -oang, Orang-orang bisa orang-orang. Tapi begitu baca Bismillahirrahmanirrahim. ra itu kedengaran. Itulah mukjizat. Itulah ketinggian kemuliaan Al-Qur'an, bacaan mulia. Dan Al-Qur'an inilah pedoman hidup kita. menjadi imam kita. Al-Qur'an imam kita. Petunjuk hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penuh dengan petunjuk Allah insyaallah kalau kita berpegang kepada Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran, hidup dan kehidupan kita selamat. Insya Allah. Amin. Allahumma. Begitu rekaman Jadi pantas lah ya kalau uh, apa tuh namanya pemerintah itu kan meng menggalakkan Al-Quran maghrib itu ya. Betul. Habis maghrib kalau dulu kan kita lihat di mana-mana mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Indah betul ya di mana-mana kedengarannya. Hmm, luar biasa belum ada TV waktu itu ya masih kita kecil oh, masih kecil kecil dulu kan ya, dulu iya, iya. iya. sebelum besar saya kecil dulu kecil dulu <laughs> ya kedengaran mana-mana sekarang udah bingar bingar segala macam musik segala macam tapi alhamdulillah sekarang Al-Qur'an digalakan kembali hmm. luar biasa alhamdulillah ya silakan terusin saya ada bertanya ya enggak, enggak. nanti ibu-ibu kan habis subuh kan baca Quran kan Iya. Bapak-bapak juga insya insya Allah. Nah tadi yang telah diceritakan oleh Pak Kiai baru masalah tajwidnya dan sebagainya. Sabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih beserta kami di Bimbar Salam. Pengajian di pagi hari Kamis ini begitu indah, apalagi pada pagi hari ini kajian kita adalah Fadilah Membaca Al-Quran. Telah diterangkan oleh kiai kita tadi mengenai fadilah hukum-hukumnya dan sebagainya dan sebagainya. Namun juga tadi telah disampaikan bahwasanya membaca Al-Quran saja walaupun tidak faham istilah-istilahnya ihfa, ikhlas dan sebagainya dan sebagainya sudah mendapat pahala yang besar. Oleh karenanya marilah kita dengarkan lagi e, mengenai fadilah membaca Al-Qur'an ini. Silakan Pak Kiai. Para pemirsa yang beriman, jemaah sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jelas sebagai pedoman hidup kita. Mana kita baca, kita tingkatkan pemahaman, kemudian kita hafalkan dan kita amalkan luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi memahami. Hmm. Memahami isi kandungan Al-Qur'an. Saya yakin umat Islam kalau semua umat Islam memahami tentang kandungan isi Al-Qur'an, insyaallah umat Islam tidak akan berani maksiat kepada Allah durhaka kepada Allah karena memahami mengerti yang kita baca kemudian kita fahami kita renungkan kita amalkan insya Allah hidup kita akan selamat dunia selamat akhir. apalagi sampai kita menghafal Quran memang berat luar biasa menghafal Al-Quran pahalanya ahlul Quran ahlullah Allahu Akbar Ahlul Quran itu ahlullah ahlinya Allah Orang yang hafal Quran itu wajib kita hormati, kita muliakan Kita hargai Terus terang Berat untuk menghafalkan Al-Quran Tapi saya percaya jamaah yang di studio ini semua Qurannya sudah di luar kepala semua insyaallah. Di luar Sudah di luar kepala. Jadi di dalam kepala nggak ada. Susah. <laughs> Susah. <laughs> di luar. Susah. <laughs> Surat Yasin aja tujuh mulut nggak apa apa. <laughs> Baca kalau ladina kafaru lagi amanu anu tutimutea anu tutimutea anu tutimutea ngaco aja. <laughs> Susah. Ya, menghafal Quran memang tidak tidak gampang. Di saat ada saudara kita hafal Al-Qur'an 30 juz, masyaallah. 114 surat, 6326 ayat. 74 ribu sekian kalimat 325 ribu sekian huruf di otaknya semua itu patut kita hormati kita hargai kita muliakan kita tidak boleh menghina orang yang hafal Quran Allah kalau tidak ada yang hafal Quran siapa yang berani mentasih Al-Quran ini yang meneliti di sini ada lajnah fantasi Al-Quran ada lembaga pentasih Al-Quran beliau-beliau ini yang hafal Quran semua Bapak Ibu sanggup di saat dicetak itu Al-Quran tolong diteliti Gak mampu kita sebab kalau tidak ada peneliti lajnah pentasih Al-Quran boleh jadi siapa tahu ada tangan-tangan jahil ya menghilangkan satu kalimat saja satu huruf saja sudah lain artinya hmm. contoh kecil umpamanya dalam konteks Al-Quran wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin artinya siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak diterima segala amalnya dan mereka itu nanti di akhirat minal khasirin termasuk orang yang rugi. rugi ada orang yang ngerti di luar itu dia curi dia hilangkan kalimat zairanya dicetak maka akan jadi ayat itu bunyi wa may yabtaghil islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa orang yang memeluk agama Islam tidak diterima segala amalnya kenapa kalimat gairahnya dihilangkan hancur ya. <clears throat> maka yang hafal Quran ini menjadi anggota lajnah fantasih Al-Quran peneliti tentang Al-Quran boleh jadi ada yang kalimatnya hilang ada hurufnya karena percetakan boleh jadi ada tangan-tangan jahil yang menghilangkan itu mengakibatkan pemahamannya lain hmm, artinya lain maka ada rusak maka bagi saudara-saudara kita yang hafal Quran itu merupakan ahlul Quran, ahlullah. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Kalau kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, dialog dengan Allah, interaktif dengan Allah, ngobrol dengan Allah, muhadasa dengan Allah, kata Nabi baca saja Al-Qur'an. Baca saja Al-Qur'an. Hmm. Man arada Allah fal falyaqra'il Qur'an kata Nabi. Siapa orang yang ingin ngobrol dengan Allah, fal falyaqra'il Qur'an. Baca saja Al-Qur'an. Lidah kita basah dengan Al-Qur'an daripada basah ngomongin orang. Baik. Eh, kepada uh, pemirsa televisi pemirsa dimanapun anda berada silahkan anda bertanya kepada kami mengenai judul pada hari ini adalah padilah membaca Al-Quran silahkan uh, bertanya dan tentu saya insya Allah akan diberikan jawaban yang akurat oleh kiai kita yang kita cintai dan juga nanti ada kesempatan uh, kalau waktunya cukup ada dari saudara-saudara kami di studio ada akan tanya jawab Baik, oke, teruskan oke. <clears throat> Para pemirsa yang berbahagia, jamaah setia yang saya muliakan. Wajib bagi kita umat Islam untuk menuntut, belajar, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Besar pahalanya. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian kata Nabi orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Quran. Ta'alama, belajar. Belajar Al-Quran berarti belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Wa'allamahu, dan ajarkan Setelah kita belajar, ajarkan kembali. Memang kita menyadari, Bapak Ibu sekalian belajar di waktu kecil dengan belajar sudah dewasa. Dewasa beda. Beda. Ya. Kata syair mengatakan at-ta'allum fis Segar kan nafsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan nafsi 'alal ma. Belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ah, agak keras sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dan siapa nih? Bapak Hatibi, Bojonegara, Serang, Banten, Pak. Ah, Bojonegara. Wih, orang Banten. Ada baik. Gitu. Ya, apa begini, Pak. Baik. Uh, di, uh, di dalam sebuah kitab, Yeah. di sana ada sabda Nabi Rasulullah bahwa ya ikhra'a Kul Qur'an Apa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hmm, Bacalah Al-Qur'an sebab di hari kiamat nanti akan memberi syafaat terhadap orang yang membacanya. Hmm. Nah, dalam bacaan Al-Quran yang bagaimana ini, Yai? Ya. Macamnya apakah memang bacaan Al-Quran itu yang dapat syafaat itu dimanai diartikan, hmm. begitu dan diamalkan apa sekedar membaca saja. Ya. ya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Dari mana Bu? Dari Ibu Wiwin di Depok. Ah, Wiwin Depok ya. Saya cuma mau saya ini. Uh, Pak, kita kan baca Quran tuh kalau waktunya ada, ada khusus. Tapi kalau selesai sholat itu kita membaca ayat-ayat pendek itu ada 15 ayat itu termasuk baca Quran nggak ya? Hmm, itu aja. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, Pak Kiai, yang pertama aja nih eh, dari Cilegon ini, ya, ya. Eh, Bojonegara. Bojonegoro. Bojonegara. Oh, Bojonegara. Iya, pantai ini. Cilegon ya. Yang mana tuh yang akan iya, memberikan ya, sahabat? Di dalam hadis Rasulullah memang oh. bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Dengan Qur'an nanti akan membela kita, menjadi syafaat pada hari kiamat. Hadirin, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengamalkan Al-Quran, ya, jangankan di akhirat, di dunia saja keberkahannya orang membaca Al-Quran sudah kelihatan keberkahannya dengan dibarakatil Quran, diNuril Quran, ya, rahmatil Quran, dengan rahmat Quran, dengan berkah Quran, itu sudah kelihatan apalagi nanti sebagaimana Rasulullah mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi nanti Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya hmm. nah di dalam yang membacanya ini baik yang membaca belum paham kita membaca terus karena itu bertahap pertama kan ikra dulu ikra dulu ada orang yang paham Quran tapi nggak bisa enggak bisa baca Quran ada hmm. Ada, tahu artinya tapi kalau suruh baca Al-Qur'annya tidak bisa. Ini Iqra, artinya Iqra baca, baca lafaznya Al-Qur'annya. Baca. Ya, insyaallah dengan kita terus membaca belum peningkatan kepada penghayatan, pemahaman, pemahaman. Itu insyaallah memberikan syafi'an li ashabih. Hmm. Memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dengan betul-betul tulus ikhlas kita setiap hari membaca Al-Quran membaca Al-Quran membaca Al-Quran kemudian kita meningkatkan pemahaman Al-Quran pemahaman Al-Quran pengamalan Al-Quran insyaAllah kita, kita bacaan yang mana aja pasti ya insya Allah dapat syafaat ya insya Allah ah. syafi'an li ashabi baik ya, saudara kita dari Bojonegara paham saya rasa eh, cukup ya dan kemudian Ibu Wiwin nih dari Depok nih kalau kita baca Quran yang ayat-ayat pendek aja boleh hari Waduh, yang habis subuh gitu. Okay. Iya. yeah. Boleh. Boleh ya. Yang pendek-pendek boleh. Pendek-pendek. Iya. Ya, baca kulu aja. ya, Qul Allah ahad. Tiga kali itu kata Nabi sama dengan menghatamkan Quran. Hatam Quran. Jadi satu ketika Rasulullah sembara hmm. ada musabakah, musabakah hifdzil Quran. Menghafal Quran para sahabat. Sayyidina Ali diam aja sahabat semua jadi nah hari cuma baca kulo tiga kali sudah terus semua ini sudah selesai selesai Ali sudah sudah saya baca kulo tiga kali kok baca kulo kata Nabi kalau baca kulo tiga kali sama dengan hatam Al-Quran oh. Ah, mulai besok saya baca kulo aja tiga kali. Males. Udah hafal Quran, hafal. Coba baca kolo tiga kali. <laughs> Ya. Jadi judulnya bilang orang Medan bilang keterlaluan. Iya. <laughs> ya. Iya, silakan Mbak, surat-surat pendek Mbak. Uh, silakan. Jadi boleh ya? Boleh. Ya apalagi surat-surat panjang. Oh iya. Ya, jangan mentang-mentang boleh langsung itu terus, jangan ya. Tapi kalau kita ya. sholat, hmm. sholat berjamaah, imam ini harus harus melihat sikon mbak Iya, iya, iya majikan. Artinya kalau kita seperti di Mesir di Tanah Haram itu Mekah Madinah, kalau maghrib itu pendek-pendek So. Hmm. Memang begitu. Diatur maghrib waktunya kena sedikit suratnya pendek. Jangan satu surat Yasin. Oh, yang di belakang udah begini aja nih, panjang amat, panjang amat, panjang amat. Hmm. udah kuliah kulhu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, iya Bu. Dari? Dari Kebon Jeruk. Oh, Kebon Jeruk Jakarta. Siapa Bu namanya Bu? Ibu Ica. Ibu Ica. Kebon Jeruk ya. Apa yang ditanyakan nih? Eh, kalau kita ditolak, uh, eh, saya kan senang baca itu Pak Yasin sama Al-Waqiah ya Pak hmm. Itu diterusin aja atau gimana ya Pak ya? Nah, ya itu aja Bu Iya terima kasih Pak Ya sama-sama Assalamualaikum Salam Salam Ya Ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Volumenya dikecilin tolong Bu, Pak. Assalamualaikum. Salam, volumenya dikecilin ya. Volumenya dikecilin, tolong dikecilkan. Ah, masih kurang nih, kurang dikecilkan. Coba. Ya, dikecilkan Pak ya. Udah. Dari mana nih? Dari mana nih? Volumenya dikecilin Pak, kecilin. Ah nggak jelas ini nggak jelas. Baik, putus ya. Uh, pemirsa nanti kalau uh, telepon ke TPRI tolong dikecilkan volumenya jadi tidak ada uh, feedback tidak ada gema yang tinggi Ya, televisinya, televisinya volumenya dikecilin. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, dari mana Pak? Dari Pak Sudirman di Magelang Pak. Wah, jauh nih ya. Magelang. Magelang. Gimana Pak? Yang ingin saya tanyakan Pak, saya sering khatam Al-Quran. Hmm. Karena saya setiap habis subuh membaca walaupun satu ain dua ain. Hmm. Apakah kalau khatam Al-Quran itu harus disaksikan Pak? Hmm Terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak mau tanya. Iya. Dari uh, mana Pak? Nam namanya siapa Pak? Maaf, maaf Pak. Halo. Halo Pak. Dari mana namanya Pak? Namanya Pak? Ya namanya dari mana? Halo Pak, Assalamualaikum. Halo. Ya, iya Pak. Kedengaran di sini kedengaran. Dari siapa ini? Halo. Ya, ya, ya, Jelas Pak, udah Pak. Baik, baik. Uh, baiklah. Uh, Ini, ah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, baik. Uh, ini ada pertanyaan tadi Bu Ita ini. Uh, habis sholat baca yasin kebiasaannya nih. Hmm habis Yasin dan surat Baqiyah. Ya. gimana diterusin aja Pak? Gimana Ki? abis salat apa? Habis salat. Habis salat. Ah, setiap hari. Heeh. Habis salat baca surat biasa yasin. baca surat Yasin, surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Hmm. Bagus. Bagus ya? Bagus. Katanya kalau baca surat Yasin tiap hari enggak bakal miskin gitu. Enggak. Ah. Kalau kaya insya Allah nggak miskin. Kalau kaya <laughs> kalau kaya enggak miskin. Iya. Terus surat Al-Waqiah kan itu surat iya. surat rezeki ya? Betul. Jadi teruskan aja Bu Ita ya. teruskan, ya. Waduh, malah ditingkatkan lagi ya. Allah. Jadi Bu Ita begitu teruskan saja. Kemudian Pak Sudirman nih dari Magelang nih jauh ini. E, mengenai dia selalu hatam Quran. Sebab setelahnya habis sholat subuh itu eh, habis sholat itu satu satu juz satu ain dia baca akhirnya sering-sering hatam Quran gimana tuh Tiap sholat satu juz. Hmm. Tiap habis Begitu khatam Quran 30 juz, hmm. ribu sekian ayat dibaca. Iya. Kemudian ada doa khatmul Quran. Undang. Hmm. Saksikan hmm. saya ini mau baca doa hmm. khatmul Quran. Bagus, bagus ya. Bagus. Undang sama-sama hmm. ya. Itu memancing juga mengundang Supaya juga Supaya yang lainnya ada imah spirit, keinginan ya. spirit untuk gairah ingin membaca Al-Qur'an apalagi manggil secara rutin rutin iya. Allah ya. Akbar ada juga orang oh, saya sudah tiga kali hafal empat, empat lima kali hafal Quran setelah itu nggak baca baca Quran lagi jangan hmm. begitu karena udah iya, banyak ya jadi Quran setiap waktu dibaca dibaca Allah Akbar jadi terus ya ah. diteruskan kebiasaan iya. bagus ya. bagus bagusnya ditingkatkan manggil guru ya, hmm. ya. memang Al Quran oh. Ah. belajar Al Quran hmm. harus kepada ahlul Quran iya iya iya iya ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanya kepada ahli dikir eh, ahli Al-Qur'an ya. Jadi kita membelajar Al-Qur'an harus kepada ahlul Qur'an. Jadi nggak sembarangan ya Nggak ya? sembarangan, nggak semudah itu sebab itu menggunakan uh, harus musyafah harus talaki, mm -hmm. ya, harus talaki. fase, kita ya. harus fasih. Mm. Makharijul huruf. Jadi saya katakan belajar di waktu kecil itu lebih lebih apa namanya melekat, ya ta'allum fi shighar kan nafsi alal hajar belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu tapi belajar sudah nenek-nenek assalamualaikum melukis di atas air air assalamualaikum assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Pak? Siapa Pak? Uh, dari Pak Adnan Siregar Adnan Siregar di? Di Medan. Di Medan. Di Medan. Wah, ini ada Medan ini. Ada Medan. Gimana apa yang ditanyakan, Pak? Begini, Pak. Ya. Uh, saya kan baru orang-orang yang baru masuk Islam. Oh. Uh, karena lingkungan kami adalah bukan muslim. Iya. Uh, sekitar sudah enam bulan saya masuk Islam. Ya. Saya sudah belajar sholat, belajar untuk ini baca Al-Quran tapi belum bisa. Hmm. Tapi saya membaca tulisan Latinnya. Ini abjadnya saja. Iya, ya, ya, ya biarpun Al-Fatihah tapi tulisan abjadnya saja panjang pendeknya kami belum mengikuti yang katanya apa itu tajwid atau tajwid apa ya ya eh, ya belum tahu hmm. itu bagaimana apakah bisa diterima atau mohon penjelasannya Ya. Baik, baik Bang Regar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saya jawab nih. Tadi yang dari Magelang sudah jelas ya Pak ya. Pak Sudirman sekarang dari Medan. Medan. Pak Siregar. Terima kasih Pak Siregar dari Medan. Kehebatan Islam itu al-Islamu yahdimu maqablah. Begitu Bapak masuk Islam, apa yang telah dilakukan sebelum Islam ya tentang kemaksiatan, tentang kedurhakaan, tentang dosa itu semua sudah dilebur habis habis setelah bapak masuk Islam itulah ketinggian kemuliaan Islam menjadi rahmatan lil alamin setelah bapak masuk Islam mulai mulai belajar hmm. belajar keislaman ya, tentang salatnya tentang ibadah yang lainnya termasuk tentang belajar membaca Al-Qur'an sebaiknya bapak setelah masuk Islam saya ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik, panggil guru. Sebab harus diberikan contoh oleh guru. Mm. Kalau kita belajar langsung baca Fatihah surat apa Latin. Latinnya hmm. itu nanti eh, kefasihannya tentang makhrajul hurufnya, hukum-hukum bacaannya kita belum tahu. Tapi kalau ada guru, meskipun kita belum tahu hukum bacaan, guru memberikan contoh apa yang dicontohkan oleh guru itu kita ikuti ya, ya, ya. yang akhirnya insya Allah akan benar dan baik bacaan kita guru tolong ini saya sudah Islam saya mau mulai melaksanakan ibadah sholat ya. di dalam sholat itu ada ayat surat yang wajib kita baca namanya Al-Fatihah Fatihah Umul Quran ini wajib salah satu rukun sholat itu adalah membaca fatihah. Nah guru mengajarkan cara bismillah, cara isti'adah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين itu kita ikuti guru hmm. sebab kalau kita baca sendiri dan tidak tepat dalam cara membacanya contoh ayat iya karena abudu wa iya karena kalau kita baca Latin iya karena butuh wa iya karena setangin itu maknanya kepada sinar matahari saya menyembah hmm. dan kepada sinar matahari saya minta pertolongan Jepang namanya <laughs> ya. menyembah sinar matahari kenapa tidak ditasydidkan yaknya ya di situ ada tasydid musyaddad karena na'budu jadi yaknya ditasydid iyyaka na'budu iyyaka na'budu bukan iyyaka na'budu iya <laughs> itu saya baca dalam kitab Safinatun Najah Kasifatus Saja yang disusun oleh seorang ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani Al itu maknanya dhau'us syamsi sinar matahari kalau dibaca tanpa tasdid ya dhau'us syamsi berarti seumur-umur kita menyembah matahari, matahari. Nah, itu salah jadi harus kita panggil guru untuk memberikan contoh. Jadi yang jelas, tapi insya Allah diterima. Insya Allah ya, diterima. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Palu Pak. Dari Palu siapa Pak? Pak Mokodompit. Pak? Mokodompit. Waduh, apa kabar nih? Baik. Palu jauh. Allah sehat-sehat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan uh, uh, pada sehat semua para jemaah. Amin, amin. Saya mau tanya ini Pak, eh, biasanya di acara akad nikah hmm. atau di pernikahan kan dibilang khatam Quran Pak. Ini yang mau tanyakan ini dari surat mana sampai ke surat mana itu namanya khatam Pak. Hmm. Ya, ini sering karena biasa kita lihat ya baca surat apa yang harus dibaca juga Pak. Karena kalau mungkin muhakam tidak mungkin Pak 30 juz dalam acara biasa pada malam besoknya acara hmm. pernikahan Pak. Ini banyak yang kadang-kadang salah memahami dan ini kami sendiri belum jelas Pak. Ya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara pernikahan biasanya itu dalam rangka menghadapi acara pernikahan ya ada hatam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, putus. Baik uh, pemirsa uh, terpisir pemirsa maupun anda berada mengenai tadi uh, Pak Mukodompet akan dijawab setelah uh, tayangan berikut ini. Alhamdulillahirobbilalamin Sangat berbahagia sekali kita masih berada di mimbar Salam. Mimbar yang sungguh memberikan ketenangan pada diri kita Apalagi kita membicarakan masalah Al-Quranul Karim Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan Baiklah mengenai pertanyaan dari Palu ini Pak Mokodompit Mengenai acara akad nikah Ada pembacaan khatam Quran ini biasanya kiai biasanya dalam rangka tasyukuran sebelumnya ya, yeah. yang pernikahan ada satu hari sebelumnya atau malam Jumatnya biasanya itu memang ada khatam Quran. Itu pun dibacakan bersama-sama. Ya, gimana kiai? Silakan Pak Kiai. Membaca Al-Qur'an di segala tempat waktu indah. Indah ya. Ya. Di dalam perkawinan di saat-saat menjelang acara perkawinan hmm. besok malam ini ada selamatan baca Al-Qur'an. Kalau memang mau khatamkan 30 juz, satu orang satu juz, panggil 30 orang. Satu juz, satu juz, satu juz, khatam 30 juz. Ya. Kemudian diakhiri dengan khatmul Quran. Artinya ada doa membaca khataman Al-Quran. Ada lagi Al-Quran dibaca di saat akad nikah. Hmm. Kalau di saat akad nikah ini biasanya yang dibaca ayat itu yang berkenaan dengan eh, perkawinan sehingga nanti diterjemahkan diartikan bisa didengar difahami oh ini maksud tujuan perkawinan jadi dibaca 30 juz dalam khataman bagus tetapi jangan dibaca 30 juz waktu angkat nikah iya, iya. habis waktunya nanti ya pelaksanaan akan nikah akan dimulai dengan khataman Al-Quran 30 juz hmm. penghulunya keburu Bapak penghulu silakan silakan udah <laughs> kabur ya, jadi kita lihat sih bagus Pak oh, bagus terima kasih ya iya apalagi tadi barangkali baca Qurannya ya yang cukup kulhu tiga kali itu khatam <laughs> Quran gitu Pak ya baik eh, barangkali Pak mengutip demikian mengenai hatam Quran itu biasanya memang pada saat tasyakuran tasyakuran syukuran sebelum satu hari kalau orang Betawi bilang malam mangkat oh malam mangkat malam mangkat ya malam mangkat suka ada hatam Quran itu pun memang beramai-ramai itu. Iya. Ada yang satu juz, dua juz, tutup hatam Quran. Memang indah ya. Indah, indah, indah luar biasa. Uh, baiklah, uh, barangkali ada ibu dari sini, ada yang bertanya? Silakan satu orang. Ya, silakan Bu. Ya, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Yang ingin saya tanyakan ini Namanya Bu? Nama eh, namanya? saya Ibu Ayu Ibu Ayu Dari, Dari mana Bu? Banten Banten <laughs> Yang ingin saya tanyakan Pak Bagaimana e, caranya agar saya itu menghafal ayat-ayat Al-Quran itu tidak cepat hilang gitu Pak ya. <laughs> Maklum sudah hmm. Ya memang cepat hilang gitu Pak ya. Terima kasih Pak Terima kasih nah, Gimana tuh supaya nggak cepat hilang? Ada jadi itu harus diulang-ulang, Bu. Dijaga dan diulang-ulang. Insya Allah tidak akan eh, cepat hilang kalau diulang-ulang. Kalau dibiarkan, dilepas, ya boleh jadi lupa, lupa hilang dari ingatan kita, dari hafalan Al-Qur'an. Tapi kalau kita ulang-ulang, caranya bagaimana? Ya di dalam dalam situasi tempat kondisi bagaimanapun di kendaraan saja kalau saya naik mobil gitu ya sambil menghafal Quran meng mengulang bacaan insya Allah tidak akan cepat hilang terima kasih Bu ya Bu jadi memang e, kalau nggak diulang-ulang kuliah aja juga bisa balik-balik oh iya betul betul gimana kayak kuliah iya wala antum wala ana wala ana wala antum wala antum wala ana wala ana wala antum muter aja <laughs> jadi udah paham Bu ya iya. e, barangkali ada satu lagi di sini sini Dek ya silakan dari bertanya ya namanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawan sedikit, jawan sedikit ya. ya. E, nama Munawir Hidayatullah dari Banten. Hmm. Banten. Ingin menanyakan Pak Kiai, tadi yang dari Ibu menanyakan bagaimana agar menghafal Quran tidak cepat lupa. Ya. Dan yang saya tanyakan di sini bagaimana hukumnya Pak Kiai apabila orang yang sudah menghafal Al-Qur'an itu lupa. Oh. Iya. Eh, hukumnya apa begitu? Oh, iya, iya. Ya mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafid, misalnya. Iya, Hafiz. Betul. Lupa gimana? Memang tanggung jawabnya berat penghafal Quran. ini. Untuk menjaganya jangan sampai hilang, jangan sampai lupa, maka dia terus dijaga. Seandainya dia hilang, bagaimana hukumnya? Jelas. Ya. Akan satu beban tanggung jawab. Ya katakanlah wah saya berdosa ini Quran hilang dari hafalan kita. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin, insya Allah. Kasih. Jadi yang jelas harus diulang-ulang ya, kali, ya. kemudian diamalkan gitu ya. Iya itu yang penting. Memang hurufnya kan huruf Arab ya, bukan huruf kita ya. Huruf Arab. Uh, uh, kan kalau kalau di, dianggap enteng bisa memang lupa begitu. Iya. Kita juga kalau mau jadi khutbah khotib gitu ya, giliran mau jadi imam karena tidak ulang-ulang kadang-kadang mentok di tengah-tengah itu. Betul. betul. Nah, ya paham ya. Iya. Satu lagi. Satu lagi kira-kira ada dari sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mungkin bagian dari implementasi pakai uh, salah satu mungkin sering ditemukan kebetulan di desa saya juga pernah saya temukan uh, banyak sekali menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk menolak musibah. Hmm Kebanyakan caranya ayat-ayat Al-Quran itu ditulis uh, di kertas kemudian dimasukkan ke dalam botol Lalu dikubur di dalam tanah yang mana tanah itu akan dibangun Nah untuk seperti ini hukumnya seperti apa Pak Kiai? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat-ayat ditaruh di botol, iya. ditanam di, iya. di bangun Itu yang memberikan petunjuk itu guru apa dia sendiri? Pakai ini Pak setelah saya melihat aja pakai oh. nah, ini tradisi tradisi kebiasaan ya yang ya. tidak baik gitu kan hmm. ya Quran dibaca saja hmm. mau bangun rumah ya baca Quran minta berkah selesai nggak usah diambil masukin botol pendem diinjek injek diinjek injek artinya udah jelas tidak baik ya Al-Quran sudah jelas tadi iya eh, dibaca kemudian diamalkan dan saya rasa juga Tidak beliau ada. juga jangan melarangi jangan langsung iya, uh, uh, pelan-pelan lah ya. Iya. Jangan seperti orang mau bikin gedung, ya, potong potong kerbau kerbau kepalanya di pendem, mendingan direbus daripada di kepala baik dipendam lebih baik direbus aja. baik okay. rupanya pemirsa eh, di uh, sisi pemirsa dimanapun anda berada dan juga saudara-saudara kami di studio waktu juga yang akan memisahkan kita pengajian tapi kalau pengajian sekarang selesai nanti kita ngaji lagi sepakat ya iya. ibu-ibu ngaji ya ajak teman-teman ngaji kita harus banyak ngaji Baik, eh, kesimpulan secara singkat tadi itu kayak dilanjutkan dengan doa. Baik, pemirsa yang berbahagia jamaah di studio. Simpulan dari kajian kita tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dari saat sekarang baiklah kita dalam keluarga ya, anak-anak kita, keluarga supaya hidup rumah tangga kita ini dengan Al-Qur'an bacalah Al-Qur'an. Sebab kata Nabi nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an sinari rumahmu dengan Al-Quran Insya Allah supaya hidup kita berkah Amin kita cinta Quran dekat dengan Al-Quran silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamda Alhamdulillah na'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana Laka alhamdu wa laka syukru karim Wa azim وجهك Amin Allahumma سلطانك Bil Quran Wa ya اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا I say.